apakah memangkas atau mencukur jenggot dapat mengeluarkan seorang muslim menjadi kafir atau termasuk uh, yang dalam pembatal keislaman karena saya pernah membaca salah satu pembatal keislaman adalah tidak mengikuti perintah Rasul. Nah, barakallahu fikum. <clears throat> banyak komentar-komentar terkait dengan masalah hadis memanjangkan jenggot dan memotong kumis dinukil misalnya dengan ucapan Som'ani, Syaukani, Syafi'i dan selainnya <clears throat> ia mengatakan itu hanya sunnah <clears throat> Barakallahu fikum apa yang dilakukan para ulama bahwa hukum memanjangkan jenggot dan mencukur kumis termasuk perkara wajib. Bermakna bahwa seorang yang melakukan dengan memotongnya itu memotong yang tidak diperintahkan seperti jenggot termasuk kepada kefasikan. Tapi apakah perkara itu kemudian seorang ternilai sebagai seorang yang menentang perintah Rasul? Apakah tergolong dia menentang perintah Rasul? Tafsirnya barakallahu fikum seandainya perbuatan yang dia lakukan ialah karena ketidakmampuannya, mungkin kondisi, keadaan dan seterusnya atau takwil, syahwatnya yang lebih mendominasi, syahwatnya yang lebih mendominasi. <clears throat> Fabarakallahu fikum. Maka dosa itu perbuatan dosa. <clears throat> Tetapi kalau sampai tingkatan dia menolak, menolak tentang perintah itu bermakna dia tiadakan bahwa ini bukan perintah Nabi, ini hanya buat-buatan, ini hanya rekayasa dan seterusnya, tadi terjatuh kepada menolak hadis Nabi kan begitu ya. Jadi terhitung kekafirannya bukan karena sebab mencukur jenggotnya, tapi penolakannya kepada syariat. Jadi perlu dibedakan. Seorang manakala melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, jangan terburu-buru difonis difonis bahwa dia seorang yang menolak syariat. Kan begitu ya? Dia yang menolak syariat. Nah, karenanya berapa fikum sebagian mengatakan tentang hadis Abu Sa'id, hadis Abu Sa'id yang dikatakan man ra'aminkum mungkaran fal yubayir biadih. Fa'ilam fa illam Ilam fa bi Wadhalika illam iman. Sebagian mengatakan, siapa yang melihat sebuah kemungkaran, rubahlah dengan apa? Kemampuannya. Tidak mampu maka dengan lisan, tidak mampu dengan apa? Dengan pengenalan hati. Itulah selemah-lemah iman. Kata mereka sebagian yang dengan gampangnya mengkafirkan orang saudaranya yang berbuat kepada keburukan. Lah kalau orang berbuat, kan begitu ya. Kalau orang berbuat dosa, berbuat kenistaan, Apakah dia menggali hatinya kan begitu? Sementara Nabi mengatakan selemah-lemahnya ialah orang yang menggali dengan hatinya. Lah kalau yang berbuat berarti sudah tidak punya keimanan. Berarti apa? Kalau sudah tidak punya keimanan, kafirlah dia. Kok begitu ya dalam bermatematika? Bukan, agama tidak bisa dihitung dengan secara hitungan matematika. Orang mengatakan misalnya mengkafirkan masalah Barakallahu fikum eh, mereka-mereka yang bermuamalah riba. Kita mengenal riba muharram. Riba riba itu muharram. Salah satu e, barakallahu badan yang di situ <clears throat> tentunya kita mengenal eh, sebuah sistem yang tidak bisa seorang kadang-kadang melepaskan diri darinya bahwa lembaga yang terang-terangan di situ memperjalankan riba apa itu? Kan bank ya. Katanya, lihat. Sekian banyak negara yang kaum muslimin berbondong-bondong menuju ke bank. Ada yang ambil duit, ada yang nyimpan, ada yang jadi nasabah. Menunjukkan mereka rela dengan riba. Berarti mereka kafir. Seperti itu. Misalnya kita ke bank mau transfer. Kita di kafir. Misalnya kita barakallahu fikum ada muamal di situ nyimpan misalnya karena ketidakmampuan menyimpan di rumah. Kadang orang harus menyimpan di bank misalnya begitu. Kita kafir Kan menjadi nasabah di situ. Begitu cepatnya dan begitu gampangnya. Dengan semata-mata seorang berdatangan. Semata-mata seorang ikut <clears throat> meskipun hendaknya seorang berhati-hati. Berhati-hati <clears throat> dari perihal yang dimana seorang jatuh dalam dunia yaitu kehidupan yang di situ mengandung kepada apa? mempertanyakan, dipertanyakan. Misal, misal, ya, seorang naudzubillah, naudzubillah. Allah selamatkan kita dari berbagai macam hal-hal yang akan menjadikan keburukan diri kita karena sebab ulah-ulah kita. Misal, kita pakai jubah, mohon maaf ya, misalnya kita diustadkan, pergi ke satu daerah, nggak tanya-tanya ikhwannya, mau bermalam, misalnya mau bermalam, milih hotel yang di situ dikitari oleh apa? Wanita-wanita penghibur misalnya begitu. Misal. nah Nauzubillah mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Terus tiba-tiba ketika ada ikhwan, loh saya tinggal di mana itu di hotel itu. Loh, kok di situ itu kan ya saya, saya mau sambil memendakwahi yang punya hotel, yang menghibur hotel juga. Nah, daripada enggak ketemu kalian mendingan saya dakwah di situ. Mungkinkah seperti itu? Jawaban kita akan dibenarkan hati kita akan tentram kan tidak mungkin itu maknanya itu maknanya karena memang sudah ada penyakit-penyakit misalnya kita bermuamalah bermuamalah jual beli nyata-nyata proses jual belinya di situ rusak kita misalnya menawarkan anggaplah hal-hal yang sepele jual tisu jual tisu kita masuk di situ tempat-tempat perjudian orang-orang mabuk. Kan yang judi itu kalau judi keringatan Ustaz. Jadi butuh tisu juga. Yang mabuk itu juga begitu, butuh tisu yang banyak. Dan itu Masya Allah oplahnya besar. Saya masuk di situ. Kira-kira kalau orang bermuamalah jual beli seperti itu, tentram hatinya. Itulah namanya. Seorang perlu kemudian untuk apa? Memilah. Memilah dalam hal bermuamalah. Jangan sampai muamalah kita manakala kita terlibat mendatangkan pertanyaan tapi tidak setiap orang yang kemudian terjatuh dalam sesuatu lalu kita fonis. Lalu apa? Kita fonis. Hendaknya Islam itu penuh dengan kerahmatan, penuh dengan kasih sayang. Tapi juga kita jangan sampai kemudian bermudah-mudah. Bermudah-mudah dalam hal bermuamalah, bermudah-mudah dalam menjalani kehidupan di tempat-tempat yang disitu mengandung kepada apa? Keburukan. Dengan mengatakan sok menjadi orang yang apa? apa misalnya menjadi e, penyelamat atau ingin kemudian para fikum mendakwahkan al-haq di tempat-tempat yang di situ tentunya seorang kadang-kadang e, tidak bisa menyelamatkan dirinya wallahu alam bisawab